Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Kalbe Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Bocah, curang, liar, siapakah kau? Apa urusanmu pendeta gundul? Bocah, lancang mulutmu Dengan berani mengupat guruku Kau berhak mendapat hukuman mati dariku Hei, tunggu Kau bilang kau murid Jalgong hidup Iya, dan aku akan memecahkan kepalamu karena kau telah menghina guru junjunganku. Aku juga murid Jelangkung Hidup. Kita saudara seperguruan. Kalaupun kau murid Bukit Tengkorak juga, pasti kau murid yang murtad. Salah besar. Aku justru murid kesayangan. Murid kesayangan? Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak Naskah disusun oleh Ala Sunar Ide cerita C.C. Sukiar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Yanwar sebagai Karma Pala, Margaret sebagai Intan Pandini, Irin sebagai Jerangsari, Narto Bantul sebagai Girinda Sana, M. Abud sebagai jerangkong hidup dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu telah kita ikuti bagaimana karma para yang licik itu telah berhasil menyiramkan pasir ke mata Intan Pandini. Dan pangeran yang liar ini melancarkan pukulannya secara bertubi-tubi sekarang, mari kita ikuti kelanjutan ceritanya. Keparat! Bocah, curang, liar! Siapakah kau? Apa urusanmu, pendeta gundul? Bocah, lancang mulutmu. Dengan berani mengumpat guruku, kau berhak mendapat hukuman mati dariku. Hei, tunggu! Kau bilang kau murid hidup? Iya, dan aku akan memecahkan kepalamu karena kau telah menghina guru junjunganku. Aku juga murid Jerangkong Hidup. Kita saudara seperguruan. Kalaupun kau murid Bukit Tengkorak juga, pasti kau murid yang murtad. Salah besar. Aku justru murid kesayangan. Murid kesayangan? Karena aku adalah putra raja besar di tanah Pasundan ini. Namaku Pangeran Karmapala. Pangeran Karmapala. Nah, setelah kau mendengar nama besarku, cepat berlutut minta ampun dan segera pergi dari sini. Apa yang terjadi di sini? Guru. Oh. Apa yang terjadi di sini? Dan mengapa Intan dalam keadaan terkotok seperti itu? Siapa yang melakukannya? iya Iya, Yang Mulia. Iya. Keparat, kau berani menuduhku? Benar, Yang Mulia. Iya, pendeta gundul ini. Bocah lancang, rasakan ini. Indah, tahan. Bocah ini sangat jahat. Katakan Girinda sana. Apakah tuduhan karma pala ini benar? Tentu saja tidak benar, Guru. Mana mungkin saya berani? Mana ada maling teriak maling? Tuh, tuh, tuh. Tapi saya yang jadi saksi yang mulia. Saya lihat dia. Tutup mulutmu. Apa yang kau lihat? Guru, jangan dengarkan dia. Nah, yang mulia, dia bahkan takut mendengar kesaksianku. Hmm. Katakan, apa yang kau lihat? Saya lihat sebuah bayangan berkelebat. Sepertinya membopong seseorang. Diam-diam saya ikuti. Bayangan itu meloncat kemari dan meletakkan intan di atas pohon ini. Ternyata Orang itu adalah dia yang mulia. Pembohong besar! Yang mulia, justru dialah yang melakukannya. Ketika saya lewat di sini, saya melihat anak itu sedang menyiksa gadis itu. Ya, ya. Pandai sekali kau mengarang cerita. Tentu saja, kau lebih berpengalaman. Guru, diam. Mau membumbui ceritanya lagi dia. Kau diam juga. Jadi kalau menurutmu, siapa yang membawa Intan kemari? Pendeta Gundul ini yang mulia. Menurutmu bagaimana Kirinda sana? Saya berani sumpah, Guru. Saya tidak melakukan itu. Saya juga berani sumpah. Hmm. Keduanya berani sumpah tidak melakukan. Sumpah mana yang benar? Mengapa tidak ditangai saja gadis yang menjadi korban ini yang mulia? Gagasan yang bagus. Tentu saja setelah totokan-totokannya dibebaskan. Apa pendapatmu, Karma Pala? Tentu, tentu. Biar saya saja yang membebaskan totokannya. Ah, awas! Bocah gila! Apa yang kau lakukan itu? Lihat yang mulia, dan kau pendeta gundul. Ujung senjata ampuku ini lekat-lekat menempel ke ulu hati Intan. Sedikit ku gerakan tanganku, nyawa Intan takkan tertolong lagi. Awas Karbapala, sedikit saja Intan mengalami cedera, ku hancur rematkan tubuhmu. <laughs> Yang mulia jangan khawatir, aku pun sangat sayang akan keselamatannya. Kecuali... Kecuali apa? Kecuali bila keselamatanku sendiri terancam di sini. Apa maksudmu? Biarkan aku keluar dari sini dengan aman untuk kembali ke istana orang tuaku. Harmapala, kau belum banyak menuntut ilmu di sini. Apakah aku akan selamat setelah kejadian ini? Aku tahu betapa sayangmu pada Intan ini. Tidak, takkan mungkin aku selamat di sini. Baiklah, kalau kau mau pulang, pulanglah. Dengan membawa Intan. Kau akan selamat. Intan juga sekaligus akan menjadi jaminan agar aku selamat keluar dari sini. Manusia busuk. Jangan khawatir, Dragong Hidup. Aku tahu kau punya cita-cita besar. Aku pun juga punya cita-cita besar. Kenapa kita tidak bekerja sama saja? Hmm. apa rencanamu? Aku adalah putra mahkota kedua Aku ingin menjadi putra mahkota pertama. Aku ingin akulah nanti yang akan menjadi raja, bukan saudara tuaku. Hmm. Kau mengerti maksudku? Kau membutuhkan bantuanku. Dengan imbalan yang bisa kita bicarakan nanti jerangkong hidup. Kedudukan, kehormatan, dan harta. Hmm. Sekarang apa yang kau perlukan? Seekor kuda paling bagus untuk membawaku keluar dari bukit tengkorak yang menjijikan ini. Dengan bekal cukup, uang emas cukup, dan jaminan bahwa keselamatanku terjamin. Rinda saya, laksanakan apa yang ia minta. Tapi guru, cepat laksanakan apa yang ia minta. Tidak tahukah kau bahwa pangeran muda ini akan menjadi kawan seperjuangan kita? Ah, baik guru. Kuda ini sangat bagus. Luar biasa bagusnya. Aku tak akan melupakan ini jerangkung hidup. Kalau nanti kau sudah sampai ke istanamu, segera hubungi aku, Karmapala. Apa tidak sebaiknya kau yang kirim utusan untuk menghubungiku? Atau kau sendiri yang menghadapku? Baiklah, itu mudah diatur nanti. Awas, Hati-hatilah menjaga Intan. Eh, tidak sepantasnya kau mengatakan itu pada jujunganmu. Baiklah, selamat tinggal. Ya, ya. Yang mulia, kau kira aku sebodoh itu Girinda sana? Mana mungkin ia bisa keluar dari bukit tengkorak ini? Oh, jadi guru tidak akan membiarkan bangsat cilik itu pergi begitu saja. Tangkap dia kembali Gilinda sana. Kita guru akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Ingat, jangan sampai terjadi sesuatu pun pada Intan Pandini. Akan saya jaga dia sebagaimana saya menjaga nyawa saya sendiri, guru. Baik, bila perlu, ajak Cerang Sari atau adik seperguruanmu yang lain untuk membantu. Baik, Guru. Kuda ini sangat bagus. Luar biasa bagusnya. Aku tak akan melupakan ini jerangkung hidup. Kalau nanti kau sudah sampai ke istanamu, segera hubungi aku, pala. Apa tidak sebaiknya kau yang kirim utusan untuk menghubungiku? Atau kau sendiri yang menghadapku? Baiklah, itu mudah diatur nanti. Awas, hati-hatilah menjaga Intan. Eh, tidak sepantasnya kau mengatakan itu pada jujunganmu Baiklah, selamat tinggal. Iya, iya. bodoh itu gerinda sana. Hmm. Mana mungkin ia bisa keluar dari bukit tengkorak ini? Oh, jadi guru tidak akan membiarkan bangsa cilik itu pergi begitu saja. Tangkap dia kembali gerinda sana. Kita guru akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Ingat, jangan sampai terjadi sesuatu pun pada Intan Pandini. Akan saya jaga dia sebagaimana saya menjaga nyawa saya sendiri, Guru. Baik, bila perlu, Ajak Cerang Sari atau adik seperguruanmu yang lain untuk membantu. Baik, Guru. Hei, hei, pulang sebentar. Hitam, pulang sebentar. Hmm. Di manakah jalan keluar itu? Tak pernah kukira bahwa Bukit Tengkorak Jelangkung ini penuh rahasia hitam. Hitam, Tentunya kau tahu jalan keluar dari tempat celaka ini, bukan? Tunggu dulu. Kalau tidak salah, jalan keluar itu ditutupin semak-semak. Mungkin semak-semak ini. Bukan. Sial. Entah sudah berapa lama aku berputar-putar. Untung aku membawa setelah Intan. Kalau tidak, alangkah menjemukan. Maaf Intan. Aku terpaksa belum membebaskan totokan-totokanku sampai kita keluar dari tempat sial ini. Kau baru akan bebas. Ayo kita jalan lagi hitam. Kita harus temukan jalan keluar. Kalau tidak, kau pun tak akan istirahat. iya iya Bocah itu mulai kebingungan, Kakang. Bocah ingusan yang lagaknya besar. Kapan kita mulai menangkapnya, Kakang? Apakah senjata berbahaya itu masih di tangannya? Tadi kulihat masih dipegang di tangan kirinya. Sudah tidak menempel lagi di tubuh Intan tapi sewaktu-waktu masih tetap berbahaya. Kalau saja tidak mengingat keselamatan gadis itu, sudah kuhancurkan kepala anak gila itu. Kalau Intan itu sampai celaka, kita yang harus bertanggung jawab akan dirinya. Begitu cintanya kah guru pada gadis itu? Asal kau tahu saja, selendang lila itu sudah diberikan kepadanya. Oh. Sudahlah, ayo kita bayangi lagi. Aku tetap di sebelah kiri kakang. Kakang di sebelah kanan. Hup! Dan jalan keluar itu belum kita dapatkan juga. Apakah kau tidak capek? Tentunya kau capek juga. Badanmu pasti penat-penat. Otot-ototmu kaku. Sebaiknya kita istirahat sebentar di atas rumputan itu. Sambil kau boleh melurus-luruskan punggungmu. Ketika karma pala sedang turun dari kudanya dan senjatanya ia selipkan di pinggangnya, serta merta dua buah bayangan berkelebat. Sekarang sudah aman di tanganku, Kakang Gerinda. Bagus, bebaskan segera semua totokan-totokannya. Kurang ajar. Ah, pendekar gundul jelek dan kau bibisari peot. Kenapa kalian curang terhadapku, Kakang Gerinda? Aku sedang mengurus Intan. Tolong tampar mulutnya yang lancang <laughs> itu. Kau dengar itu bocah? Aku diminta untuk sedikit mengajarimu sopan santun. Awas! Kalau kalian berani kurang ajar padaku, aku seorang putra raja besar. Tahu? Akan kita lihat seberapa kebesaranmu, pangeran. Iya! Yeah! tidak apa-apa, Intan. Terima kasih, Bibi Sari. Anak itu benar-benar iblis. Oh, oh. Bagaimana? Enak terjun di atas semak berduri seperti itu? Awas kau, Gundul. Rasakan pembalasanku. Eh, belum cerah juga. iya Oh. apakah yang akan terjadi dengan karma pala? Bagaimana pula nasib Intan selanjutnya? Serta perjuangan kelompok Ning Sewu menyerbu Bukit Tengkorak. Nah, para pendengar sekalian, Ikutilah serial Rahasia Bukit Tengkorak ini yang dipersembahkan oleh Prokol Obat Blue Andalan dan Kalpanak Pembasmi Panu, Gadas, Kurap dan Jamur Kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.